warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarana bihtisami hablillah hamdan wa syukra lillah wa la asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu lillah ijjadu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ربي زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية فقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا فإذا فرغت فانصب طباقا عن طباق الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام اللهم صل على محمد Apa kabar semua? Ngarani saya di Ciwitan dia. Ya. Rejo itu balik tidur. Tiba-tiba pakai kutang. Ustaz, Ustaz. Tena naon singan? Rek itu wae. bosen di orok dipoto. Pas lahir dipoto narapot dipoto KTP dipoto akta nikah dipoto akhirnya dipoto kenaun ke kamar yasin hirup tong kagok tapi tong agok kan tulis hirup tong kagok tapi tong agok halus itu diharap duit loba pangabutuh eueuh eta teh aslina aslina eta teh eh ucing narantang cing sobatah eh Luar biasa. Jangan lupa berbahagia bersama nikmat sisa kuota usia yang tak berapa giga lagi. Tomede dahulu sing tasyup helm. Setiap kita digenggam olehnya, dikendalikan oleh kekuatannya Rabbul Alamin Tauhid Rububiyah Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Rabb yang mengendalikan seluruh alam ngicep diurus ngeunah we ngicep ngicep we teramahir kuota Hai hai hai, Tahu mah hai. Atuh bi waos. Kunaon hai ngeuna? Sabab sakeudeung cuma sakali hai 15 menit. Tok dan geuleuh atuh. Nya loba nu kudu disukuran teh nya. Babi ayyi ala rabbikuma matukan Nikmat mana lagi? nikmat ngicep nikmat hua nikmat ngorong sarua sok ngorong mah sok nikmat itu langsung dipicu dikio-kio lah pakai wirin nah dah letik atumun gede madik kan kebayang ke liang irungna mete ngaropi teing nih gegele heula terus nyimpen nate korong mah apik menteu di kolong kursi di kolong meja ngapik berarti habit kita teh sama Setuju tidak? Apa jadi stres begini hawa? Sudah pada makan belum? Udah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi dong. Biar siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Cie. lagi tua eh. Wa in nikmat Allah la tusuha. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, alat sange apa yang mau kau gunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah? Mau aka hitung? Dalam mata ditang itu, Naya bersyukur diberi umur, pakai tafakur, ekstra berpikir, cik atu mikir. Tak itu wae hirup teh brutal, berubah total. Tina metal jadi murotal Tina burger kill jadi tartil Tina preman jadi beriman Ulah awak security ayah teh Hello Kitty Kelakuan LGBT Gulu gulu gulu gulu Friend ah Rekamarana tuh gaya Ingat lima perkara sebelum lima perkara Bruta berubah total dengan diingatkan Rek eh ya rencanakan kehidupan rekituae rencanakan kehidupan singkatan ya tete racing lihat singkatan orang mah daripada leasing lihat jeng pusing rek itu wae rek rencanakan kehidupan kitu kana kuatkan ikna iman tekna takwa una ukhuwah wae walau alam ya kan umur matanya oh hati-hati dengan kematian mun biasa baong maut nangker biasa jina mautna kerja jina biasa musab maut nak di musab di bentot gurame biasa karaokean nak keberian mi oh jadikan aku kekasih bayangan blues tajro. eh tukang roti payana kedagang roti roti suup roti kadet roti keju roti nanas roti pisang roti roti roti roti jebret lagi nu mau takum la ilaha illallah anu sakarat hadapan orang ucapkan la ilaha illallah kumaha jawabna spontan lah biasa wiridna kitu atuh kantuan roti keju pengen anu ucapkan la ilaha illallah kadang roti keju kan unyang anjing tak dak ngora salamatul insan wahib bilisan selamatnya seorang tuh menjaga lisan iya mah nyembuh aturan ngaran Hasan ngaran Ibrahim Situ wawu jeung ngaran Hasan mana anjing dia monyet eh nah, nah jadi anjing jeung monyet dia teh pas ditoya ku hijrah ya cicing anjing Allah enak hijrah nyebut anjing Ustaz ih kasar ih unyang anjing wae hey, anjing lama mas naon gogok mas sorana anjing malam mas nadi dihamplas gua gawe tuh orang Bogor menghamplas anjing cik atu mikir ngaku Islam kelakuan Islam ngaji tara jakat teperna duha tewawu rawatib anti ke masjid mung hayang asum surga naon buka orang jerok cik atu mikir buuk di Gungut di bodasan Kuntu deh behalan Ibu heng Tong nyebut hidung ya Bodas kolot Putih kotor ya. mete Nanti dikasih singgung Kanu penek tong nyebut penek Jangkung yang tertuna Kanu pegek tong nyebut pegek Mancung yang terhamat Itu arti sopan beragama mah kababi kalau disebut babi nyeri hati mana sapi penek ya gitu, ah. bersyukur atas nikmat umur mari kita bertafakur kenapa kita masih diberi umur Allahu Akbar kalau tidak bersyukur hancur sadapur, sasumur, sakasur, sagubernur hancur, tesa jalur maka jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Demi Allah, berkumpullah seperti ini. Ingat kalau Allah bahagiakan bahagia hari ini. Udah bahagia mas sederhana itu kudu jadi wali kota, gubernur, presiden, pegang. Bahagia mah aku tambah kamu kita bahagia. Antara aku, kau dan kau ah. betul tidak? Sok ada Pak Polisi, Pak sehat Pak, Pak Heri, Pak Edi sehat, tuh akur nanya juara tepuk tangan untuk dua bapak kita ini satu bersatu bersaudara ngahiji pak bisa mau jadi dua setuju tidak jagalah hati belalang kupu-kupu karena jadi kadinya ya ngestong riwe ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe catur C A T U R cik atau tertib ulah rima rek itu wae bruta berubah total satria baja hitam aja berubah masa kamu enggak itu enak bu di Bandung ayah donat madu di Bogor ada nggak donat madu ibu nggak malu sama donat donat aja di madu masa kita enggak sama belum diam-diam baik cik atumik judul nawe brutal generasi berubah total berubah rubah di mana ya rubah tc muntah dirubahku diri sorangan mah maka ayatnya yang tadi Allah, sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan merubah bikaumin seseorang kelompok manusia masyarakat hatta sehingga dia yugayiru merubah ma bi anfusihim dirinya sendiri maka triple M mulai dari diri sendiri mulai dari saat ini mulai dari hal yang kecil betul tidak betul. halo sudah makan belum makan dong biar punya siap kekuatan untuk menerima kenyataan ya mulai dari diri sendiri saya lain ustadz Pak polisi follow. Kalau saya salah tegur langsung. Saya lagi belajar. Tapi pede luar biasa. Gara-gara si YouTube tak koplok. Aing jadi diondang ke Bogor. Pokna teh ustaz yang lagi naik daun disarikeun jeung hileud. Cileupeng. Orang Bogor mah ngaji lancar riweuh nangis sabaraha cenah ustad sajam emang aing PL rek ngaji rek riwe. Nges Ustaz happy mah aman teu masang tarif teu butuh amplop duit loba bang butuh eueuh Ustaz aslinya teu butuh amplop butuh eusina Money is not everything. Uang bukan segalanya, tapi but no money everything is nothing tapi itu bukan duit lira oke sih setelah ngomongin duit ah transfer ya transfer mau berubah aja riwe seseta banget hayang menang nu gelis banget herang jika cucunguk dorakati cucunguk dah ya cucunguk ngaliwat tangkaraken, kemamun eta cucunguk terek ngejemput anak nah sakola kurang ditangkarakan nepi kaki kia sok ibu daek rek nganterkan budak sekolah ditangkarakan budak cucunguk nungguan sekolahan cucunguk semamah kamananya satpam teh cucunguk cek satpam cucunguk teh kayak grade merene di sisi lain indungna keur so sok ilmu eta rahmatan lil alamin teh eh, cucunguk tong diganggu da manehna nanti boga keluarga buka salaki buka anak cicing berperi kecucungukan. Entah saya emang ngamalkan Islam sederhana ya cecunguk nangkarap. karap tangkubkeun atau teh atohun. Balik deui. nuna cenah. Tah eta karena tapakur. Maka bersyukur atas nikmat umur gunakan untuk bertapakur motivasi untuk brutal berubah total tina mikir mindset hiji tamah hiji dua cek sahanya bener tapi lain eta da dua mah opat kurang dua ge opat genep kurang dua genep kurang opat dua enak hiji tambah hiji cek saha dua hiji adam hiji hawa berapa miliar manusia betul dua kali tilu genep cek saha cek matematika heeh tapi dua kali tilu cek tukang foto mah dua ribu ya maka jangan alergi dengan perbedaan setuju rek rubah moa ah. tanggus itu juara atau ayah rek menggus weh tapi mulai dari diri sendiri ayah runtah hiji cokot kul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan langsung ngejos menang ilmu perubahan ingin berubah Adi istayi'ah bil hasanah ikuti kejelekanmu dengan kebaikan Akhir sekedar di maut ada hidup selamati ada akhirat setelah dunia ingat lima perkara sebelum lima perkara izdani bohomsan sin sehat sebelum sakit bersyukur syukur atas nikmat sehat sakit itu mahal orang ngenawi ngicep kersehat mah pas kaperempunan batu segede botol nyeri ngicep makara karasa nikmat namata teh nikmat sehat yang cenderung banyak manusia lupa nikmat sempat nikmat waktu luang pakai ngaji ambil namaan ilmu sehat sebelum sakit lapang sebelum sempit kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Wah, gitu. itu berbekalah bukan kematiannya bekal apa maka brutal jadikan bekal dan brutal negatifnya berubah total tapi eta menuju perubahan Allah wafat tantangan anak si nges kotoran mandi dihina dicaci dimaki dijengki difitnah kalem kalem balem bawa kalem kalem tidak tahu ngambang kalem Baledok hancur bau. Mun melak pare sok jadi jukut, mun melak hade sok aya butut. Urang keur maksiat eueuh anu ngagugat tapi urang berbuat baik. Aya we mudeng teh. Pas pertama ke masjid, bruta rek diajar berubah total. Anjing saya tak ke masjid, edan. Eh, Sarap anjing. Nah, eta tantangan. Rek eureun mah, Kemarin saya berani mati untuk jahat. Saya harus berani mati untuk benar. Allah Akbar. Hikmahnya apa? Pikirnya mulai dari sendiri, mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil. Lo bawa yang nuturkan, menangitan. Jadi kamu mah cerah banget, Nyanya ada wudhu aja tuh. Yang saat ngasahan wudhu, wudhu ada gratis tuh pakai kuota pom bensin ge menyediakan fasilitas itu air dan angin air untuk wudhu mungkin macet harudang daripada amak-amakan ini nggak pom bensin wudhu lah udah gratis air angin antan keren air oh. nanti mau anu yasir wala doa bukan mudah tong dipersulit berubah itu mudah yang tidak mudah mah tidak ada niat berubah maka malah malu bin niat wa inna malikul imri'in man nawa fa ingkanat kanat hijratuhu ila dunia yusibuha aw yang kihuha fa hijratuhu ma hajaru hijrah itu dari niat niatnya karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh kadia tadi ngajirik dipotong rek ngaji bonusnya dipoto mau di dipoto maka bagian ngaji nyoh handphone wen nemuan ustad bongo dari ngaji ngajina ngaji bro oh iya ustad ya itu ning penek dicabakan mah ngegedean tuh loh itu nyoh instagram live instagram tuh ustad eh nya udah datang oh, sama dia tuh tuh keren lah lagi foto ah sama dia jangan ping aku ya aku duha dulu goblok duha wae bebeja jangan ping aku karena aku di rokaat kedua cenah berarti tiap ganti rokaat tiap ganti status di share di ke grup WA waduh mana bersolat, sholat ini foto orang teruku ya Berat bari video call Ek me HP doa naon www.cilepung.com Rek itu wae Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Ria, Ria, anas, nasyuroon ingin dilihat manusia. Sementara pulang ke Allah bukan ke manusia itu. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Bu hati-hati bu, jangan terlalu cinta. Semua akan terpisah, setuju? Teman sejati hanyalah amal. Ini tauhid. Bu, kalau ibu punya suami lalu wafat ibu masih makan nggak? Jawa waktu dari Jumaan kalau suami kita wafat anak kita masih makan nggak kita masih pakai baju nggak masih berteduh di rumah nggak berarti rezeki di saha? suami nu saha? suami teh milik rezeki sok atuh sedekahkeun saware Air rezeki mah Kanu Allah pikir kayak gantian Bu bayar si bapak kawin di Bu nanya iya aww ya LGBT nu ngajawab Bu biarin si bapak nikah lagi ah pak setia alhamdulillah gaduh istri solehanya sekali lagi bising tadi mah dalam tekanan Bu si bapak kawin Istri koma konsisten berarti benernya apa kau udangnya pak bu bayar si bapak kawin deh anggap ternyata batang perempuan nulis gitu gitu bu hari Allah nyarek tuh si bapak kawin deui geningan ibu leuwih di Allah atuh cik atuh mik hayang asup surga kelakuan menghina ayat nah, bedanya yang Allah di demo si atas gedeng dari ketujuh juta muslim kan dia ya ayah serikat penolak Anissa ayat 3 cicing bu antum kan cina seserian lah bu ya orang ke nah ibu-ibu lah dari awal pak nah asuh apa Adam yang Hawa bahelana di mana kunaon diusir kadunya ngalanggar kurang hayang asup ke surga sabara pelanggaran Hah? Loba yang asup ke surga. Awan boga orang jerok, boga kawauhan, pelanggaran loba yang asup surga pret ah yang boga istri soleha ibu yang gaduh caroge soleh kompak berarti apa soleha Mahodijah, Fatimah mariam Asia bapak tahu suaminya hodijah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hayang boga istri nu juga hodijah nu juga Rasul cah sengseng tak banget yang jika Khadijah kelakuan jika Abu Jahal jangan semua ngagolok kenyambung klok as salihun was salihun berhutang mulai dari diri sendiri Allah mah muasalah mere nu soleh jeung nu soleh nu bageur jeung nu bageur nu riweuh jeung nu riweuh dan nu riweuh mah rumah tanganna ya eh. untuk passehati nyeri awak de sampai tat anak kami lucu aja ke nih ganng mau ku soleh dua coba cen sanggu gigi salat kirek dahan bere gigi udah saatkin saleleh ya Allah diberre sanggu gigi ke ayam beang kalibet yang garrangang gig gig nikmat jadi kamu balik di curhat ke tetanggana tukang ya Jo gagal cara bersanggup gigih mah dari beas naung gua bukan nak tutup saji lagi balik yang gawe mana mah tuang enak ngali beas sungkur aduh tadi ngaliwat ke sawah ngali piit ke nuang beas nih tiga nungena nah. ini di ijabah polo ayo mah pas pasea ya, aman weh tapi mun tukang pasea ya, lebarannya pasea ya. datang ke surat id mukena jingjing, kang ranya abdi sok yang jengkel akan kurang nudam aku mana Abdi kang, aing usia oh. egois ya. nya rek itu wae tiga orang nyeri awak yang status tanya badanku nggak enak di status kini. cek babaturan teh mandi kumaha sapo gerak ame enak maka innamal amalu bil awatim hati-hati kunaon kudu berubah total wahai generasi bangsa karena maut itu dinilai ujung kalau kita biasa sholat insya Allah wafatnya sedang sholat klik husnul khatimah di google keluar youtube nu maut ke tahajud nu maut tilawah nu maut dalam membela islam nu maut ke ceramah ke kieu ke ceramah jo <coughs> jemaah teh marolong kami tong diaminkan contoh ya nu di India teh nih yo bluk kue tuhnya ngabohongan setiap kita teh buronan tahu nggak buronan Israel puluh kali Israel ngecek kuota sisa usia kita dalam satu hadis ayo Israel kumasar eta nyabutan nyawana sok teh kadang ribuan di tiap negara aya wae kan nu tong mikirna tong logika gerai eta mah bab iman berarti hijro iya sibuk bisa cabut cabut salah nyambut asupkan deh siapa kemana wae Aina beberapa listrik kan di hotel satu stop kontak ke 10 entah rek lompat kemana wae keju aing waktu nama si Olga bahula Olga Saputra gering balik umroh karena ku ebola berobat ke Singapura dan loba duit hayang naon menghindari kematian yang cager di sanggana di Singapura we Israel Israel Jakarta nelpon atuh coba kadinya tak angga eh. ya saya tahun ini keprokan dari Japandi dokter Os sama di kamari mau dokter hati dokter wae mau, mana mah komo maka bersyukur atas nikmat umur uje keur dibutuhkeun ku umat kasep urut artis mantan budak bau jadi ulama jadi ustad keur ngeunahna balik ceramah naik motor jebret nabrak tembok detiknya masih berdetak tapi detaknya sudah tidak membarengi detik uje Ustaz Jeffrey dituluykan ku epi ini Ustaz EE ya tapi saya trauma pak melihat kejadian UJ ngaji pakai motor ternyata saya tuh pakai motor nyagi jadi penasehat geng motor Bandungnya nah sini gak UJ tak ah antur ah siun ah mereka ngaji pakai motor teh dari kematian mah mesti penyebab misteri sebab misteri tempat misteri waktu hati-hati sebabnya naon cuma dicak di kotok maon dan di kotok nah, ya boman esok eh, siang nincak tikotok mah beda aja nincak paku nincak paku mah kek langsung dikaluankeun darahna sin infeksi sin diamputasi tapi nincak tikotok mah benda benda lunaknya benda hipun dek suku teh langsung heras eh. iya nu di luhur ka hadap diameun sarwana jeung di kotok caing di jelema terus suku teh jadi heras caing mah kitukeun Nah, ayah aya kacugak kupakuman nyerina suku kacugak kunuh hipuman nyerina kolbu dolewak nincak waduk duka waduk nusaha <laughs> adet kene pisan lamun panggijeng ti kotok tong saruana bisa menyebabkan kematian eh kematian mah jelma ngorong maot da pulinggis ngorong na cik siatet eh kullu ajali musamma ayah ajal nah hati-hati brutal berubah tentukan sikapmu sekarang jangan menunggu bertaubat jangan menunggu ajal untuk bertaubat karena ajalmu tidak pernah menunggu taubatmu betul sok jaga wudhu jaga wudhu jaga wudhu saya bikin mereka op wudhu justru peminatnya aneh pak geng motor melihat buku itu teh yang capek tak aing bener nggak wudu kunci ku wudu koruptor ke era nggak wudu mah bata kan wudu mah nggak wudu bata wudu deh komo hitut najeng babaturan anu mah saya wudu deh omeh entah mah jadi kalau kebajikan dari kebijakan tidak kebajakan kalau kebijakan ingin jadi kebajikan tidak kebajakan tolong para petinggi ini yang mau mengambil kebijakan wudhu dululah biar sah kebijakannya karena sholat saja tidak sah kalau nggak pakai wudhu setuju? jeng karena auratnya beda nih sok wudhu mah dan Bilal bin robbah masuk surga gara-gara wudhu tah berubah mati wudhu weh coba tiga kajiannya setahun cobaan tong pegat wudhu batal wudhu di Allah berikan keajaiban saya mencoba itu, Alhamdulillah pemajikan garulis. Nah garulis, Ustaz sabrijik itu mau beja-beja ria. Ya. Meja aja kakinya empat. Masa aku satu? Yang baru punya istri satu belum punya istri. Kata orang Inggris baru is one itu. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. Jangan jadi cowok-cowok tersesat balik teh kadinya deui kadinya deui cari dong pintu yang lain eh di mana salahnya saja daripada hiji paseawe neng obat akur cek urang mah setuju tidak logik teh cuman berarti izin ya. dititah saha minta izin di perizinan so ke perizinan Bogor ayat teh izin eta saking beratnya berat minta izin berat minta maaf Yuse atumun kapangi menta mah. Kudu izin sia teh. Sok sarolat tara. Menang pelajaran tina salat. Ai imam menang kedua. Teu menang imam mah lamun makmum. Allahu Akbar paham buta alhamdulillah kabuka otak teh sok atuh makmum teh sing lomba opat teh alus teh hiji tambah hiji 27 di nu salat mah seperti aku tambah kamu kan kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, saya Bandung, kalian Bogor. Tapi kan kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Antara aku, kau, dan kau. KUA. Eh, serial wae. Yang mau ke seserian. Brutal, berubah total, ya Allah bahagiakan. Cintakan rasa cintamu, kepadaku cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan hayang benghar deketan maha benghar hayang urusan dunia beres benahi urusan akhirat hayang perubahan secara signifikan totally rubah kelakuan itu Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah Allah terus Allah ada masalah tiada setuju tidak lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu sok jen muat bekerjana karena Allah gerak mau capek Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh dalam menjalankan tugas? Karena tidak mengallah, tidak inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya kira ya, ustaz ah jalanannya terus mimiti khotiban Jumat, kutum Ramadan, dikutuk menjadi jadi ustaz. Ustaz pada ustaz? Akhirnya jadi ustaz iya. Nyeri hate pas make gamisnya yang juga ustaz-ustaz nunggu geus dilah. Make gamis datang ke masjid kemana budak penaik memakai daster cerah sakitnya tuh di sini cingkang hmm, tong tong ya pakai kopea disebut camat mana apa camat ayam itu ngomong teh mentak pakai kupluk ah betul badedengean anggrek eh ngomong pentingnya kemana tukang pila cerah saya ngeliat tonjok tongnya yang eh, nanti ngomong bimoli bibir monyong 5 senti terus orang ceramah kudu pakai baju renang muslim Oke di Bogor ya aliran naon di eta ustadna make selempah oh aliran cangcutinya lah pakaian malah yang penting mah hati lurus karena ah pakaian nu penting bersih tina najis tong sombong ku pakaian Fir'aun ge harus pakaianna Kangjeng Dimas kita pakaianna jubah tapi kan jerona kepubuk <laughs> buat apa beli botolnya ini biangnya ayo nama wow juga presiden diseret-seret witan bahwa orang mendatang ke pengajian teh panitiana tak lu. tuh loh ya sekali doi sing sabarnya jamaah ustana can sumping bilang setengah jam diuk bercan viral bahwa tanya MC nah sah ustadznya saya Epi ya KTP orang ayo ustadz tuh lain ngomong ustana naon beda di topi cek urang tuh da urang mah serba salah tuh di kopea disebut lurah di topi disebut andiri dibuka riwe afgan afgan afgan Saya banget ganteng permanen mah. Suka anak langit sinetron tadi audisi langsung main. Nah langsung curang teh tadi tes lah acting naon percayalah Ustaz mah ada yes, profesional cenah jadi Ustaz mah dah bangetnya deket-deket ke Amar Joni macam Bagian gitu. Stefan William ya Anggus ah bisa ganggu artis lain mundur deh saya kan tidak begitu hits cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya itu aja sama terganteng cuman gentle jangan ngangenin itu aja eh kasep ngan payu percuma kasep ke payu mah ganteng-ganteng ngabacret ganteng-ganteng mubazir karena itu barban ki di kelan Gerak kawin gerak sok. Kenapa sih ki dicekelan? Lepaskeun dalin bohlah kenapa sih yang coplok? Nanti kalapun Tuh gue dicekelan, anting antingkeun, di naon jadi maerot. Tapi tadi kumah, yang kamu pikir. Ya meski itu kumah lain di sintre weh gini gini sintre emang baong uh, tong di sintre banjur ku cai terus kunaon sih mun itu teh sok ngambiri gini oh ayah sejarahnya. kunaon mun asup WC kurungan doa kalau mah ini audzubika min syaitonir ternyata di WC itu lo yuwas visu berbisik-bisik jadi orang gergi anu ngarewas karena cerita badai sarangnya enak moal moal Ayeuna mah rubah geus ngaji mah diukna kina bari diuk ame teu prostat teu sunah lain mau kiin pakai tulisan epi eperi karena cikina loba koplo dan mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil tinu ki'i wela tah tangkal di kiihan ngambek siapa wali kota mana non petugas iya perkebunan nyiraman tangkal kuci ciki'i Omo supir angkot tegel. Pak sekedapnya abis tekiat kiat kampangan sebentar ka toilet bukakeun patung wer we didinya. Di rem tangan ku ingu buka rem tangan aja kieu dia fenomena kiil iya, ya berubah tidak nyawel ya, awas najis ke bawah sholat menurut cair kudaun daun istinja ngarana lo bijini ilmu ku namaan ilmu teh kihi iya di mana wae na tangkal lain ihan tangkal tangkal mau nyabok pikirannya lo walungunan tuh jika ayam jago kudaun naon walungunan sebab ayam bikangna we susuan nah jadi kan susu weh tangga Syikrahadn lil alamin atau Islamakan Ramadahanil alamin banyak mikir di Bogor obat tangga dihanpti rob Sirm Cakri cacing gaang naon kurang Ki didinya cumarin menjangtri ke ngawinkan anakaknya make ten pangana paling cobaju pan bahe kondanganana parali tendana barau hangseur cik atuh mikir Entah pun Nabi man dilarang tidak boleh mengencingi air tergenang, tidak boleh mengencingi lubang-lubang kita Islam lain. Islam anda teriwe, debat debat, kiki di mana wae. Ya, sok atuh pakai aturan, nyuna nyusun ngena. Bari diuk minum tong bari nangtung, dahar tong bari nangtung, brutal akhlak. Ah. Entah di sini positif ya. Mulai dari sini, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil. Reksare wudhu lah, sholat lah. Ibu-ibu, sudah punya anak berapa sekarang? Kalau anak nakal jangan salahin anakku. ingat waktu bikinnya sama bapak berdoa dulu nggak? Aing mah curiga, eh. Dengan doa lah langsung perlu, nggak perlu. Ya yang boga budak soleh kelakuan juga suluh kalem ya tuh deh kamana wudhu lah sholat lah minta rabbi hablina solihin terus ngadoa lah matak teu doa ngangkat lengan hayang doa ngangkat suku doa non asuk ka nu tadi punten asuk ka masjid ngangkat sukunya hayang doa teu ngangkat leungeun teu ngangkat suku doa sare tuh eh nggak doa tengah ngakulingan tengah suku tapi anu ngangkat doa rekian orok doa ngangkat tuh etam tenang ngadoa ngeula salah mau ngadoa rekian orok ngangkat lengan labu kan posisi ya serunya eh kan can kawin eh karena nikah nikah kawin kawin nanti sabarangan gurih na tahu kurang nunggu sayang doi dan sabun ulin hati-hati tangan diminta pertanggungjawaban al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yasin ketika tangan bicara mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita hati-hati ya lengan tanda tangan tangan kanan sapu tangan karya tangan loba istilah tantangan rintangan tantangan ya tangan tuh asmaul husna tah alif lam lam ha lafan Allah ya teh celi lafan Allah loba lafan Allah nah, apa dipakai maksiat korupsi havana onani dipakai onani sabun teh mandi lain ke tua ah kagok kan bari dikuman tapi tong dipulang anting ah, nggak nggak tong silip long dah pelaku membuluan dengan nage ditingali deh atau jadi urangnya yang pernah eh iya teh asmaul husna iya angka delapan dibalik angka hiji tangan garis tangan tah tapi salapan puluh salapan teh erak Allah eh tete Allah lengan teh dipakai tua. Ustaz Abi mah tara kuleungeun cenah pingping we diminyakan. Allah kreatif-kreatif teuing sia teh. Pori-pori ge angker diminta pertanggungjawaban, Bro. Sedang dipecut. Kawin. Solusinya baliyata jawan tuh garulis tuh ngomong tuh menyatakan untuk menyatukan. Teh bogo tuh ka abi, teh bogo jangan di nu lain. Papai manya nini-nini teu meunang sok. Niriweuh. Ku syariat mah gampang maka berubah ke syariah jangan konvensional. Saya dimudahkan pak segala urusan dengan oleh Allah. Bagelah eh hayang hammer game ini Kudu nabung seberat tahun hayang Harley Davidson ge. Enak geus balik ke Allah mah epe yang naon cek Allah teh Harley boga, hemer boga. Anu mobil aya para Anda nih Jeung teu meuli pak. Pak Edi jajak Allah merek endorse cap nuhun Udah mah dikupluk nepi ka sapatunya, kecuali kolor jero dan tenaga foto. Kabeh sa merek merek jajak kaloheron kasiro. Restoran tuh bayar Ustaz Epi eh, ya. Iya, kenapa Bu? Enggak usah bayar, minta foto aja. Dipoto orang teh. kadang yang pakai cadar orang mah. HP aing dipoto wae. Rek jadi cewek cowok hijaber ah. Saya maksiat Pak Edi. Kemana di Bogor wara abu ya eh, saya maksiat ya loba nu wawu banyak susah rek mana saya dulu rugi cah nah mana emang bisa maksiat nih kurang mah geus saya teh caranya ah Allah supaya dosa berkurang nah, berubah saya etik saya etik nyuna sholat tepat waktu di masjid maca Quran sapoe ayat tong loba-loba sok dan ribu hatu. ya alif lam mim sayat apa teh apal sapoe jadi maca Quran teh ke gaya gitu kuliah kulhu kuliah kulhu si mister gua sampai dipakai tumpangan kuno makmum teh siapa kuliah kulhu gocengan cik atau nggak ngaji jeung Ustaz FP mah ganti atau Yasin so aneh ya eh, kan Yasin baregi eh, Yasinan di bawah kanan solat aramah goblok si Ustaz mah saya Yasin canggih anjing ah padahal orang ngejebak Bismillahirrahmanirrahim Yasin gebuk Wal Qur'anil ya Hakim Mas tong diundang dicerah kalamin al mursalin jangan dek ae tong mau ustaz ge ngaganggu jamaah Cahaya ngamak-amakan Allahu akbar gini ponok, Sikap pemik Kurang mah taraweh ge alkolam gaya pada Padahal meta ya nama murotang barna bargarke ya, nama tartil waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim cik si usap macan awan nun edan alkolam Allahu mana mana cek sah kemana mana? Makramat yassara min Al-Quran. Baca yang termudah dari Al-Quran. Daerah mah. Dua ayat, tilu ayat, satu koplok menisah ayat saya. Salatnya lebay sih. Kebong ayam mitoha dehem ngilu berjamaah. <coughs> Waladolin amin. Mitoha dehem. <coughs> mitoha ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bapak nangakan. Juga minantu hebat. Naran bapak disebut di nama Sholat. Ria siapa hebat. Kalem. Brutal. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari kecil. Sumber berubah total itu adalah mencari ilmu saya teh jadi bonus sebut teh ya, Ustaz besok sama Abdul Somad tuh tanggal 30 ke Bandung di Masjid Agung Bandung alun-alun nah saya jadi kira orang malin Ustaz nyata nikrih berubah dari hal yang kecil seayat sapoe tilu poe tilu ayat setahun tilu puluh ayat otomatis hafid dong ya diberi cerdas ke Allah kurang segala apa tong Quran sing sombong ya Ustaz Adi Hidayat hafid beliau Urang mah tes naon sok. Di Bogor ya tukang tahu bulat. Ya? Urang mah apa? Tahu bulat digoreng na mobil dadakan na katel tanya mah wajib lima ratusan nginep harkat gurih gurih nyoy dua kali sekali bid'ah gurih gurih nyoy kan ditunangnya dua apa temenan dikurangan sesuai periwayatan versi kahiji versi kedua tahu bulan digoreng nakatel dadakan 500an tungtungnya beda halo dua versi saya dirahang nana? eh kurang mencerdas apa, apalken nah bisa mau poe kadenge tetangga tukang tahu bulat Quran ge dengekeun mau poe paham maka brutal berubah total biasakan kebiasaan baik ame maut dalam keadaan baik kurang biasa ngising omeh kadinya walaupun poek listrik di WC pernah omeh kanu banget dan dilatihna kadinya dahar dinu poek kanu culi moal mang, mes biasa mah maot di toy Israel innalillah astagfirullah kebiasaan tam brutal tinu leutik we tong tinu gede-gede reformasi da perubahan mah sunatullah nage laun atuh wudu wae tinu leungeun heula tu langsung tinu suku nya kekemu nepi ka soek bibir halal aing loba dosa cenah kekemu ge ku sikat bau alkohol teu bisa falan tajida di sunnatillahi tabdila sunnah Allah itu tidak akan berubah berubah sok bicara perubahan mah bicara pengalaman bicara pengamalan bicara pernyataan bicara pertanyaan yuk kita berbagi frekuensi rubah mah tina hal nuletik di diri sorangan dari saat ini karena injury time semua terikat ruang dan waktu bertobatlah sebelum aja tiba karena aja kita tidak pernah menunggu tobat kita sebelum titik kesimpulan mana MC bolehlah buang rindu biasa ninggalin YouTube ninggalin ningalina TV TV One eh, eh, apa trans TV sok ayeuna membengger panggih umur mah teu apa ngobrol sok dalina angkot sok pilihan anu bade naros hanya jawab dua ikhwan dua akhwat akhwat pakai wireless lah yang bagus pertanyaannya ada bonus umroh bersama Ustadz Evi plus Turki pulang pergi jalan kaki Oh ya untuk rekaman-rekaman ceramah saya di YouTube kalau nggak ada kuota sudah ada bukunya namanya Gapleh Gaul tapi soleh. Besok muncul lagi DR tapi ngepret quotes quotes ringan untuk motivasi kehidupan sehari-hari. Itu akan launching besok di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, siapa nama? Di nama saya Indra Oktaviana dari Kretek. Alhamdulillah, sok Mas Indra. Ada satu permintaan, yang kedua pertanyaan, Pak Ustaz. Oh, minta naon. Yang, yang permintaan, Eh, tolong di follow back Instagram saya Pak Ustaz. uh, eh, eh, insya Allah, dah umur mata apa di follow back? Nya gampang. Bebe jarak tapi ya Indra teh gitu nya. Kita itu ribuan atau dalil di follow back KBM. pertanyaannya, pertanyaannya Pertanyaannya bagaimana cara-cara kita biar menjadi manusia yang istiqomah? Mungkin iya. itu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Indra pertanyaan nanti saya ini tapi nyiwit itu nungariung di dia istiqomah KPG ikatan suami takut istri kalau di rumah istiqomah itu arti Sundanya anger konsisten stay on the track keep calm wastakim kama umirta istiqomahlah terhadap perintah Allah hijrah berat jangan hijrah berat kau tak akan kuat biar aku aja lebih berat lagi istiqomah dalam hij Islam bagus kalau iman iman bagus kalau ilmu ilmu bagus kalau amal amal bagus kalau ikhlas ikhlas bagus kalau istiqomah bagaimana menjaga istiqomah istighfar istiqomah malin pegawaian mulut pegawaian konsistensi mau adan bertek mau adan bertek tak istiqomah maka ayatnya jelas surat Fusilat ayat 31 surat 41. ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang sudah yakin Rabb yang mengurusnya Allah, kemudian istiqomah, lihat bonusnya. Tatanazzalul malaikah. Allah barengi bodyguardnya para malaikat. Istesieun ku jelema di Bandung usum nu gelo nunggulan ustad, Pak. Makanya saya memakai sorban tiarita harita, saya di Baduk langsung anu beuleung ketahan ku sorban rumah saya di Cakra ah, AKBW salamur ku aing Cakraan kemenu gelona siunen, enon bingungan istiqomah aku yang menjamin keamananmu Allahumma antas salam wa minkas salam jalul malaika ala tahobu ala tahjat dong sian nah ini Mang Indra agak keberatan Ustaz gimana tip and trick supaya kita istiqomah catat mah ingat dua hal ingat Allah ingat mati non ingat Allah sok anggap sholat terakhir kita setiap kali wudhu anggap wudhu terakhir kita setiap baca Quran bisa jadi baca ini dinikmati innamal a'malu bil khawatir dinas sirata mustaqim nah itu istiqomah teh innal ladzina kalau dikasih bonus kuota usia jahadu fina lanah nahum subulana Allah bukakan jalan-jalan jadi kieu weh preman jadi beriman tan maafkan aku yang dulu Aing mah balada alhamdulillah. Ku istiqomah mah jadi menang hidayah, menang tempat nuleuwi. Jadi ustad nya geus hayang berat saya jadi ustad teh salah sekali tinggalkan jika lagi mendukung sekali benar di darat tangan, tapi resikonya geus istiqomah weh satu ingat Allah dua ingat mati lupakan dua hal lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita lillah weh batu rek ngomong naon ge kitu we jiga kuda ngungkleuk we cek doma teh edan kuda gawena nepi ka pohon di carana cek kuda teh lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas ting neng Eh kuda beramal ke kedunungan anak orang beramal ke orang yang ke Allah dah Allah betul amal orang cik atuh sing istiqomah tak kuncian saya istiqomah mah secara praktek ingat Allah ingat mati jaga wudhu biar tidak terganggu anti gores wudhu teh nganu ngagodana baru kelekan nih wudhu mah nu tadi mungun jadi hayang artis ke dibelel-belel bede moal bede moal da aing teh moal moal moal siap teh godaannya nah. semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin semakin kita beristiqomah wow stegna mau gim mau main naon eta mah gim teh mah beki beki berat berat gejret jika ular tangga ngena ngocok dadu ti leletik ji dua tilu opat lima menang taraje ji dua tilu pasek finish j dua untuk orai kahanap ingat permainan ular tangga hidup itu seperti itu hati-hati tijalike maka jaga frekuensi jaga resonansi berkumpulah dengan orang-orang soleh yang sama-sama mencari ridho ilahi ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong ribut next bagus sekali pertanyaannya Oh ya boleh. Sok Pak RW, oh, kehormatan Pak RW kudu dihanap. Sok Pak RW ngobrol nah. Ini tuh nana sok. Eh RWT singkatan riwe baik. Mun RT riwe terus. Terus lah. Sing sabar Pak RW. Sabar. Tahu sen. Berat sen. Berat. Ya. Jangan berat. Berat. <laughs> ya Mungkin ada yang bisa ditanyakan tanyakan Pengen tanya dengan Eh, saya mengagumi uh, cara yang dilakukan oleh Ustaz Happy yang supi ini menurut saya supi. Sunda pisan ya. sup dan nepi-nepi. uh, <laughs> eh, saya sebagai ketua RW 14 di sini ya tentunya membawahi membina, uh, apa sebagai pembina ketua uh, Karang Taruna di RW 14. Pakai ini Pak RW kurang yang ingin ya. ya. Yang ingin saya tanyakan kiat-kiat apa saja yang bisa uh, kami laksanakan kaitannya dengan pendekatan model dakwah ke anak-anak Karang Taruna pemada uh, pemuda-pemudi lah ABG di sini di RW 14 ini sehingga kemudian tadi saya lihat saya meng, saya mengamati perjalanan dakwah dari Ustaz Evi ini dikagumi diinikan oleh para pemuda gitu seperti itu tamuan roman apa saja yang bisa diinikan Ustaz itu saja mungkin Ustaz nih beberapa trik and trick bagaimana dakwah diterima di kalangan anak muda satu biiznillah ah, izin Allah ya dak urang mah Ustaz Cuma saya dulu punya disertasi teh kieu. ceramah ke orang masjid mah nggak saroleh. Ibarat lauk balong dipindahkeun ke balong. Geus aman adaptasi jeng China. Tapi memudak jalanan dipindahkeun ke masjid itu ibarat lauk laut dipindahkan ke balong motak lah karena airnya pun tidak bersesuaian saya pikirkan cuma caranya ada fenomena lain ah imah teh banjir ternyata ada got mangpet. eh mana Quran weh atau masjid nangge kakeum cang hari ini lah maca Quran angka calana turun copot eueuh oh, turun maka dakwah saya jorok Pak ke PSK ke mantan-mantan selebritis bla bla bla bla anak jalanan dan sekarang sudah satu juta anak jalanan Bandung kembali ke masjid Allahu Akbar yang Pak RT tanyain gimana polanya satu saya belajar dari Rasulullah di Rasulullah guru murid Pak pernah Rasul ngomong ke sahabat-sahabatnya heh muridku cek sahabat nanti guru juga belum kungfu catat Pak RW kita harus larut dengan mereka jangan ada skar Bandung buka skar Ewa Briges, Ewa Monrek, Ewa EKTC, Ewa GBR, Ewa Brotherhood, Dulur KB, dan ngising mas Arwa Cingogo saya pelajari bahasa mereka pak jadi jangan ada skat sama anak-anak mah maka saya ubah dandanan kalau di Bandung tuh pakai boot pakai rantai naik motor turun yo man jawab beriman uya urusan hidayah senang mereka terus ulah ngomong ungu ulah cerita ungu cerita ada makanan eh, ada lahar ada lahar baru dah aduh nuhun ah pokoknya mah enak naon di dia ya, ya di dodet naga ya. demi apa yang enggak bener tanying bener tuh, baru dikasih makanan wow mau berani melepas nyawa sentuhan pak nuker ngelem dibere sanggup padang mah kaleng nage dialungkan nanti jendengena da teuas atuh yang jeung apaleun budak pang mah kaleng teh buka keluarga ternyata hongguan teh lain janda eta teh nyage budak dua bukan salaki salakina na kaleng monde tentara Inggris baliknya tahun sekali ke Garut budak nanti tilu jeng nisin terus gede misah etama tapi bibi-bibina susu cap nona kalain Mariung di Garut mah di lembur lebaran teh nyangke jerona gorengan yang saroja. Jadi walaupun beda datengi Bang ngumpul oh, yoman ya keur mabok eta diganggu ku sama. Naon ieu? Ieu tadi minum cenah. Cik aing ngasaan tong teu haram si A. Aing haram si A henteu anjing. Ulah aing yang minum pulang tuh kan lebar ustaz salat wae dipepeuskeun tuh ya. Kan ngarokok ngarokok ngarokok. Ngoping ngoping. Mana yang mau keur mabok? sok ceng teh ame harambang le atuh tatar aing pemayonan ada pendekatan Pak membina bukan menghina mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul setuju menyayangi bukan menyaingi saya pernah dakwah pakai gamis ke orang mabok samurai panu biji naon anjing aik itu mah cingogo tasukna curang deh, tarokona sapane dikian Allahumma tohir kolba wahasin hasin parja dongengkeun mana apa tuh pun indung mana apa mabok kurang man indung mana nya nyerikan nganjelikeun mana nyeri mana mabok ya curi teh mabok Tad aing yang balik kayak mau ustad geus bawa ke masjid, kunci di masjid. Nah, adanya adan subuh ceurik mentunjung si ustad aing maca geus demi Allah penting terakhir mabok alhamdulillah nangis jadi ustad ceramah lagi keren tuh karena urut tukang mabok kudusin kumawa Allah berfirman ahad demi waktu mabok cai sama kulhu Allah ahad demi waktu abah itu ada diajak eh, halus jadi pendekatan pak tidak hanya dengan cerita tapi dengan ceriti jangan menghakimi pak anak-anak nggak suka dihakimi diilhami Nugi gitar bere gitar ganti tina konvensional jadi religi. Saya bikin beberapa lagu mun aya grup band The Masif sama The Masjid. Bikin lagu Husnul Khotimah. Di dalam doa gitaran do caing teh. happy meminta anu naon tah gripna tina akan habis habis. Ringankan langkah ini untuk melangkah menuju ridomu di sisa hidup ini ada maknanya Ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya tulis liriknya sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu diulang-ulang kan dia tuntunlah kami di sisa hidupku sebelum datang ajalku jadikan akhir hidupku pada ujung akhirnya tersenyum padanya tadi aku bercerita naon Snow Otimal barek itu jadi tobat pak lagu gitu bisa di jangan alap apa mantak saya masuk ke kesel musik haram haram teh nanti tinggal gue kasih ya So banyak orang masuk Islam gara-gara lagu eh, anu opik teh anu tentang waktu teh bila waktu oh bagaimanakah saya ketemu Rey yang di lagu yang iya teh ini ya tak terasa waktu berlalu Ku tempuhi dengan dosa Nistaya selama ini menyelimutiku. Ngenangan kan tadi di gitaran mah nyanyikan ku sireh. Hari ini aku temukan brutal berubah total. Untuk tentukan jalan hidupku selama aku masih diberi umur yang panjang. Kulunap dari kotor maut. Repna, kemana orang balik? Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah nabiku Al-Quranlah kitabku Islam adalah agamaku Jeruji Dempak vokalis Jeruji hijrah Vokalis mobil derek Iqbal Ismawat hijrah Terus sehari ala kucai roket rocker hijrah Jadi pakai bahasa mereka Pak Ke artis lain di ceritanya tapi saya ini besok di Lebak Bulus di rumahnya Sasa Alexa ngaraji di tong di hakimi eta orat antepkeun we da urang ge resep nah, kan ya ke saeutik saeutik dongengkeun rambutan teh kalau teteh dikasih rambutan suka yang masih terbungkus suka yang sudah dibuka dan dilamun waktu nu masih dibungkus sarua alogi resep tuhnya makanya analogi-analogi kecil anu tidak memukul tapi merangkul menyayangi tidak menyayangi itu polana Pak RW harus banyak ngaliwat di masjid terus masjidnya besarnya di sini sing loba cocolok listrik ame bertah ngecas di masjid ganti masjidnya masjid alcasan, terus pakai wifi jadi baru datang di masjid minimal ketika adan berkumandang mereka sedang ngecas, sedang ngewarnet, ngewifi. Kita minta temani mereka sholat, mereka mau. Nah jadi ya teteh dakwah Rasulullah. Rasulullah yang kieu di masjidnya di diantep teu tenggelam. Ternyata yang mau masuk Islam cuman belum paham. Saya kemarin ka Jebang di Trans Studio Bandung. Ayo nu sholat. Tulu we sholat. Hitut tapi teh dibatalkan, orang jebak. Mas, mas, mas, punten mas aliran apa kenapa gitu ke sholat saya nggak jawab Kok sholat tapi itu terbatas. Ya ini mbak Weda tuh wudhu cen Kira bener oke ternyata latihan sholat pak di Bandung mah lo Bandung aneh curangnya mentang ulah aneh sikap yang menyimpulkan. bisa jadi itu no bener jangan terjebak baru dakte pak kreativitasnya luar biasa Sebenarnya yang sorban ke baru dakte. ambil simpel langsung dipangiankan dia ke Kabogor di Bekalan tuh kreatif pak menurut dia ngomong budak pang oh, ada nage kreatif terus standar kill kia ya. <laughs> asli ya sorana ngarenangan tong aki aki wae adan teh sehingga takbiran Allahu Akbar Allahu Soman nah, jangan sepikun atau cek ganti ke budak ngora أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر rusuhnya kreatif baru dak matan masjid sepi wae ganti ah nada adana sok Allah ngaruban lirik cuy Umar Yana Umar tuh pemain eh, itu Regen Persib sampai ninggalin Google yang ada mihamit teksnya sama anu era tuh mangca teh hayam wae hongkorongok berem tuh make teks ada wae make teks bayar tuh tadi diajar kan wae dah gede eta mah ternyata geus ayeuna mah jadi panutannya ada di masjid waktu anak buah ya buah piking sok tewak kuluna newak orang mah gitu pak pendekatan teh saat ieu cenah ada namanya teh jenuh ah rek ya nadana rubahnya pas saya anak sholat pinuh masjid saya tuh hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al wah pinuh masjid saya penuh ngontrol jangan kebiri kreativitas mereka Pak RW terbuka we kolot malah lajok, we sila ipis duduk manis mulai menyimpang sindren seti tomotah tonggane tetangga mesare jadi kita yang mengendalikan ibu dak mengenal jadi sekarang mondok kok di alimate waduh di tarato resep we saya kan bukan budak lalaki sekali beri budak lalaki loba terus di tarato di resep barela di terus taraya eh, nanaona paing kadekna resep Tuh, ada lagi akhwat dua akhwat akhwatin laki-laki sudah dua tuh ada tuh ibu-ibu sok dia sapet tuh sudah sampai Bu Mikna Cing cing Oh Maaf Bu Bu itu Assalamualaikum. Uh, nama saya Ibu Ningsi dari RT 8 Alam Tirta Lestari. Mau menanyakan kepada Pak Ustadz Evi ya, uh, minta ceritanya dari awal perjalanan Pak Ustadz dari awal sampai sekarang bisa uh, bisa apa namanya bisa terkenal sampai sekarang ini bagaimana uh, supaya apa perjalanan Pak Ustadz ini bisa di apa diikuti oleh uh, apa Eh, generasi muda yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu juara nanya nak deet tapi ngepret. saudik tapi nyiwit. Teloba tapi ngagawekeun. Ibu nanti insya Allah akan terbit biografi saya dan itu direkam dari ceramah-ceramah. Ibu YouTube aja terus cerita saya sampai seperti ini tuh gimana? Ada di YouTube tuh rekaman pernikahan saya cerita dengan istri saya pernah cerai dulu saya jadi ustadz cerita dengan ibu saya tuh ada yang di net TV tentang ibu tuh saya berangkat dari sedikit saja bu saya nggak siapa-apa saya bukan siapa-siapa saya seperti hebat dan yang hebat jangan lupakan yang menghebatkan kita ibu kita bu maka ke anak doain dengan doa-doa terbaik saya tuh cikal licik nakal apa segala pernah pernah itu pernah iya terakhir sekolah tadi di kebon waru pak tilu bulan singogok iya tengising temani uji nyali sekali nangtung ada ligde karena bau di dunia wet neraka teh saya aya si mama teh jadi mama mau nanggung ah pengen ngadoakeun epi teh jadi ustad gue, gue bang mah nae nah epi kan baong didoakeun aja jadi ustad teh nyamuk jadi presiden mah begang nah. Alhamdulillah Bu di tahanku si mama didoakan di mandian kucimatana ridhollah biridho walidain berlaku ini yang saya takutkan di dunia tiga satu Allah dua ibu tiga yatim mungkin berkah dari sana tapi bagaimana pengaruh ini lalu kemudian muncul wallahu alam biiznillah saja mungkin orang haus suasana berubah makanya saya yang turun ke jalan ya membawa anak-anak ke masjid jadi kalau di Bandung mah ini bukan tablik akbar, kajian rutin mbak. Yang di Panyawangan aja Cilenyi pintu tol dari 12 orang sekarang setiap malam Selasa malam itu 3.700 orang kajian rutin ringan ya disolihin kayak gitu. Saya sekali baca hadisnya anak-anak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ada ridho Allah melalui ridho orang tua meren. Si mama doakan sederhana, cuk Epi bakal beda gerada wahna Ya, kenapa saya di, di TV One? Karena TV One memang beda. Ya. Kan lo baru anu, nengar, jangan Ustadz kupluk. Ada orang Cina tuh Bandung. Jangan si Ustadz lu dikupluk padahal Kristen menang ngaji kan saya. Kemarin baru orang Alam Sutra tiga Chinese masuk Islam gara-gara wasilahnya live Instagram. Sama kan menyebut anjing anjing weh. Oh anjing Kata orang Cina kapitalnya kalimat anjing saya. Yesua pak ke Bandung, tahtona rimbir, kayana ke mabok, ke Bandung McD, 6.500 and Mac berkumpul di hari tate di naon di Hegar Manate teh di lapangan Abdi di dinya. So aya Cina gelis pakai salim Naon cek, hadir kurang aja di Alam Sutra ke Bandung tah nggak DM si Ustad jadi balas wae kurang Kristen nyawa eta ya saliban teh naon kan dia kurang yang asup Islam teu kuat naon yang nak lalaki pagawean yang asup Islam yang orang ngeselah. saya pernah bernyanyi di Instagram tentang lelah hati capek hati mana deh duit boga apa butuh apa tapi hati teu hanya curhat kemarin baru umroh sama saya bareng kemarin udah umroh lagi dan besoknya diikuti adiknya diikuti adik iparnya alhamdulillah jadi ibu sejarahnya panjang bu kayak onang jadi jadi jadi jadi beli aja bukunya gaple, beli. nanti lah nggak harus nggak harus beli ganti aja ongkos cetaknya sok mana mikna lu deket reda assalamualaikum ustad salam saya ingin bertanya gimana namanya siapa dulu oh, iya. dong tak kenal maka kata namanya saya namanya saya Dian dari Kampus saya ingin bertanya. Tadian udah nikah belum? Belum. Ah, Dian apa namanya? Matiin, matiin. Sing bener atau Biar saya apa namanya buat diakad nanti. Di catatan sipil kan harus benar. So, atau Dian kayak ngobrol etam mah. So kalian rek nanya no. Nama lengkap saya Madina Madianti. Mm -hmm. Saya ingin bertanya gimana cara kita menjadi muslimah yang gak gapleh, gak tapi soleh dan tetap istiqomah. Oke teh kalau mau jadi cara muslimah ahli surga ada empat perempuan bisa dijadikan panduan satu Khadijah siapa dua Fatimah siapa istri Nabi dan anak Nabi ya ketiga Maryam kesabaran ya teman lalu Asia, istrinya Fir'aun itu wanita terbaik surga ada apa di balik amal mereka atau belajarlah ke perempuan-perempuan seperti Hajar Maryam sok pelajari itu tapi gapleh, gapleh mah surat 21 ayat 105. Kenapa harus soleh? Karena bumi pak akan diwariskan kepada orang soleh pak, bukan orang pinter. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pintar tuh di harus ditulis. Nggak cukup pinter, harus soleh. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Teteh soleh teh, biar si mama bahagia dengan kesolehan kita gimana caranya berkumpulah dengan orang-orang yang sok beli kita beriadu soli baca dalam sholat assalamualaikum warahmatullahi lalu berdoa Rabbi habli minas nah, saya ada kajian tetap Senin malam di Bandung di Koramil Cikutra kitab Riyadus Solihin sama Ustadz Epinya gitu eh ngobrolkan kan solehan baca Quran sholat sedekah itu. aja eh, yang baru dakte jadi aman mah Bandung teh mah kondusif alhamdulillah maka obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya berkumpulan dengan orang-orang yang soh hati-hati salah gaul teh bising ke bawah salah dokter ge ke bawah gelo jenuh gelo mah asli nah anu dongeng ieu iya teh ningan nu gelon ngusupna teh ku dokter ditanya dapat ikannya dokter gelo yang nya ngusupna teh menang lautnya kajebaknya itu hati-hati lingkungan teh maka saya bikin Bandung lingkungannya jadi kondusif dengan semangat ke masjid semangat bersedekah semangat charity oh ya saya minta doa dari orang Bogor mumpung saya lagi sahabat doakan saya pulang kembali setelah tanggal 11 saya ke Palestina ke Mesir ke Istanbul dan ke Israel mau membawa satu miliar cinta buat yatim Palestina. Semoga saya bisa kembali ke Indonesia ya. Penutup cerita nih. Orang tata rucingan, kami menang oleh-oleh ngaji nanti ukur ngaji jering, tapi ngajinis. No nah, numpang kuatnya di dunia. Jawab atuh dari nyumaahan. Nu paling kuat di dunia non. Obat kuat mah atuh menang yang jelema mang. Nggak saya sepakati nu paling kuat di dunia mah gunung karena pasak bumi tuh ya gunung salaknya ya eh, gunung pangrango gunung tapi tidak di sana kekuatan itu di besi Garut lingkar nagrek di kerokna naon ku beko beko tinu naon besi berarti nu kuat besi matang mana sombong besi we ayat Quran surat Al-Hadid tapi sekuat-kuatnya besi elena naon kusene dibentuk kusene mah jadi samurai digolok jadi kampak berarti sana nukuat si jago merah melalap Jakarta hati-hati dengan api hai api sana kunaon hati-hati cai bahaya cai ngamuk tsunami rata Aceh pemutihan ya hati-hati ah perasaan enggak enak berarti cai jago cai elena kunaon ku angin tuh dijen AC dijen kipas hujan di pepes kena ku angin cai mah talukna ku tukang eh angin angin elena ku saha ke tukang sate oh tak gawe ke tukang sate tukang sate jelma elena kunaon kutunuh nges tunuh mah tutup sate nage melendoy bra diberes sare mah nya superman genutuk nutup kutunuh mah jelma berarti Elena kutunuh tunuh Elena kunaon sarekeun moal baleng. slipkeun moal alright di jalan tol ge sare mah tunuh sarekeun sing nabrak Sare elena kunaon? Kumaot, mentak kudu lah bising jadi sare terakhir bising kalau umat ahya bismi kamut. Mudang lagi ahyana. Berarti maut nu kuat mah, tapi ada kekuatan melebihi kematian apa? Kebaikan. Rasulullah sudah wafat, Ibrahim sudah wafat, tapi namanya masih disebut ya. Brutal, berubah total. Semoga dengan program ini kita bisa meninggalkan nama yang baik setelah kita wafat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya saya Bepeni. Yuk berdoa yuk biar Bogor juara. Allahumma, Allahumma. Ya, Allah. ya Allah nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayah tiga petunjukmu kama sebagaimana Nawantal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama lamanya doa istiqomah ya muqallibal qulub wahai zat yang membulak balik hati kulu qulubana tetapkan hati setiap kami ala dinika di atas agamamu ya musarrifal qulub wahai zat yang membolak-balik hati surif qulubana tetapkan hati setiap kami ala taatika di atas ketaatan kepadamu Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma ini as'aluka ridha kawal jannah wa bika min sahati kawal nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh saya menutupnya dengan pantun boleh ke situ melik ya, segitu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Edwin